Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, imam kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali dan juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan seorang hamba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad dalam keadaan bersusah payah. Dalam kehidupan menjalani kehidupan di atas muka bumi ini penuh kepayahan yang kita hadapi. Bersusah payah, dalam menghadapi godaan syaitan, berusaha payah dalam bekerja, berusaha payah dalam berbagai macam urusan. Oleh karenanya terkadang seorang bergembira dan terkadang bersedih, terkadang dia bisa menguasai urusannya, terkadang dia terkapar, tersungkur di hadapan permasalahan yang dia hadapi. Dan demikianlah kondisi manusia fikabat senantiasa dalam keadaan bersusah payah. Tidak ada istirahat yang hakiki kecuali di akhirat, kecuali di surga. Selama dia masih di dunia, maka dia akan menghadapi pernak-pernik kehidupan yang akan menghadapi dirinya dan akan mengganggu dirinya. Tidak ada kehidupan yang benar-benar indah secara total kecuali di di akhirat. Terlebih-lebih lagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanjikan bahwasanya orang-orang beriman pasti akan diuji. Afa hasibukum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara ya, belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wa dharra wa zilzilu. Mereka ditimpa dengan kesulitan, dengan kemudaratan bahkan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiril sabirin. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, ujian dalam hal ekonomi, sulitnya, kurangnya pemasukan, kesedihan, dan demikianlah kondisi seorang yang beriman. Bahkan semakin beriman seorang akan semakin banyak ujian yang menimpanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya, summa salihun, summa al-amsal, fal-amsal." Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Kata Nabi SAW, sungguhnya yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang soleh. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Seorang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kadar keimanannya. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata yang menggambarkan betapa banyak ujian yang menimpanya, menimpa beliau rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Mihan zamani katsiratun la tanqadi wa sururuha ya'tika al-ahyaji." Kata beliau rahimahullah, sungguhnya ujian zaman datang terus tidak berhenti silih berganti. Dan kegembiraan datang sesekali sebagaimana sesekalinya datangnya hari lebaran. Ini gambaran yang pernah diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah begitu banyak ujian yang dia hadapi. Oleh karenanya kita dapati ternyata seorang mukmin yang benar-benar imannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun begitu banyak ujian yang menghadapinya, meskipun banyak ya tantangan yang dia hadapi, meskipun banyak susah payah yang dia ya yang dia alami, ternyata dia adalah orang yang berbahagia. Kenapa dia bisa menghadapi semua itu dengan keimanan, dengan ketakwaan? Dia mengetahui bagaimana ya, bagaimana bisa mengkondisikan dirinya dalam menghadapi kondisi-kondisi berat dalam kehidupan ini. Karenanya kebahagiaan bukanlah yang menjadi patokan adalah banyaknya harta, bukan juga sehatnya tubuh, bukan, tapi apa yang ada di hati. Jika seorang hatinya tentram, maka itulah orang yang berbahagia.